Surah Quraisy Bismillahirrahmanirrahim لإيلاف قريش Karena kebiasaan orang-orang Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.